Surah Al-Ma'arij Terangilah rumah-rumah kamu dengan salat dan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi للكافرين ليس له دافع yaitu azab bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. من الله ذي المعارج Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun. فاصبر صبرا جميلا Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. إنهم يرونه بعيدا Mereka memandang azab itu jauh, ونراه قريبا sedangkan kami memandangnya dekat. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Dan tidak ada seorang teman karipun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melindunginya dan orang-orang yang di bumi seluruhnya kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupas kulit kepala. Yang memanggil orang-orang yang membelakangi, yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan hartanya, lalu menyimpannya. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan, dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Yaitu mereka yang tetap melaksanakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Maka barang siapa mencari di luar itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang melihara amanat dan janjinya. Dan orang-orang yang teguh pada kesaksiannya dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu Muhammad? Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Maka aku bersumpah, demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam. Sungguh, kami pasti mampu. Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami tidak dapat dikalahkan فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan, sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.